Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Buya yang saya hormati, saya minta saya mau nanya Buya tentang masalah dunia pacaran. Apa? Dunia pacaran. Mohon maaf Buya, kalau kalau secara akal saya paham benar kalau misalnya pacaran itu haram. Akan tetapi hati saya tuh kadang-kadang masih terpengaruh sama yang dunia pacaran tuh. Karena memang dunia kampus itu saya tuh sudah terbiasa melihat yang laki-laki sama perempuan itu boncengan itu sering banget bahkan hampir semua hampir semua teman-teman saya itu pacaran gitu dan saya minta saran dari Buya bagaimana sih agar kita itu tidak terpengaruh oleh dunia pacaran dan mohon maaf Buya saya ingin minta diceritakan oleh Buya uh, hukuman tentang para bagi para pezina di akhirat mungkin itu aja terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang yang baik sekali, yang bagus sekali dan itu adalah pengakuan yang sesungguhnya bukan pengakuan dari penanya adalah semua manusia punya perasaan seperti itu. Kita bukan batu, tapi kita Allah ciptakan kita adalah punya hati dan Allah pun juga ciptakan manusia berpasang-pasangan dan fitrah adalah cenderung kepada pasangan akan tapi lihat ada yang namanya syahwat Allah beri kepada manusia syahwat akan tapi bersama Allah beri syahwat Allah pun juga beri saluran-saluran untuk menyalurkan syahwat yang sangat bersih dan mulia membuahkan kemuliaan Allah tidak memberikan syahwat lalu tidak diberi jalan keluarnya sehingga syahwat itu sendiri kalau dipenuhi dengan cara yang benar akan menjadi sebuah kenikmatan yang dahsyat mengundang pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala dan syahwat ada dibarengi dengan yang namanya cinta rasa kecenderungan terlebih dahulu sebelum datangnya cinta yang sesungguhnya dan kecenderungan itu wajar laki perempuan wajar dan bukan aib kecenderungan akan tapi ketahuilah bahwa harus ada kontrol kontrol akal Kontrol akal sekaligus dengan syariat. Jadi kalau orang mencintai bukan dicela karena mencintainya. Akan tapi bagaimana dia menindaklanjuti rasa cinta itu dalam perilakunya. Itu yang perlu dipertanyakan. Memang kok idahnya hendaknya cinta itu dibangun di atas pernikahan. Dibangun di atas perni, pernikahan. Itu semestinya seperti itu. Sehingga orang di saat memilih pasangan tuh benar-benar memilih yang benar. Cuman ada kalanya karena kita sering mendengar si fulan itu baik, baik, baik, baik. Sehingga terlintas di benak kita kalau seandainya aku menjadi istrinya dia atau seandainya saya menjadi suaminya dia, saya akan bisa menjadi baik dan sebagainya. Itu sebetulnya bukan hayalan jelek karena menganggap dia adalah wanita baik. Misal saya seorang laki-laki melihat wanita tersebut baik, saya sering bayangkan seandainya, seandainya hayalan baik. Tapi tanpa dirasa dengan hayalan kebaikan itu sendiri menanamkan benih cinta di dalam hati seorang tersebut sehingga tiba-tiba kalau dengar menyebut namanya itu bergetar mungkin ya atau menurun nah, ini ini karena bahasanya bahasanya bujangga gitu makanya <laughs> jadi kalau mendengar namanya saya sudah tiba-tiba merinding panas dingin lihat bapaknya lewat pun sudah berubah lihat rumahnya sendiri sudah nggak kedip itu macam tapi apa berangkat dari itu dan hal yang semacam itu bukan aib karena seperti datang dan perginya cinta Allah yang beri. Cuman bagaimana kita menyikapi itu semuanya? Ada namanya syariat. Halal haram. Cinta buta tidak masuk pembahasan ini. Kalau tiba-tiba seorang laki-laki mencinta seorang perempuan enggak ada kriterianya, itu pasti gila. Dia pantaskah dia menjadi ibu baik untukmu solehah dia? Enggak <laughs> tahu. Dengan ibunya baik? Enggak tahu. Dengan dia baik? Enggak tahu. Berarti kamu nikah dengan jin itu enggak eh, iya kan? tahu semuanya harus tahu dia ya, baik ini ini ini ini berarti masuk ke hatimu karena kebaikan itu itu masih bisa itu benar kenapa kok kamu cenderung ke dia subhanallah saya menemukan dia rajin sholat dia begini begini begini baik ah kalau begini bentuknya itu bukan syahwat itu adalah fitrah kemuliaan seseorang ingin mendapatkan kecintaan yang baik itu bisa dikembangkan dalam kehidupannya maka dibantu oleh syariat dan akal akalmu sudah waktunya kah engkau menikah sudahkah ada persiapan bukan syahwat lagi kalau syahwat itu subhanallah anak baru, baru gede sudah ada urusan syahwat tapi dengan akal dan syariat itu bisa mengekang syahwat itu haram tidak boleh untukku sehingga aku tidak boleh melanjutkan hayalan ini lalu bagaimana? baru melangkah yang benar tidak akan masuk dunia pacaran karena dia ngerti sehingga dia pacaran itu orang main api. Tidak dibenarkan sama sekali alasannya apapun. Kalau anda misalnya ada kecenderungan jatuh cinta kepada seseorang, maka tindak lanjuti dengan syariat. Bukan dengan SMS, Neng aku padamu Neng, mohon maaf semalam saya nggak ada tidur. Istrinya kena majelis mulia, ngapain nggak bisa tidur? Minum mau tidur gitu. <laughs> Oh nasib kamu tidak faham. <laughs> Nah ini, jadi tinggal menindak lanjuti. Jadi kecenderungan itu wajar cenderung ini, cenderung itu. Kemudian nanti kita akan beri dalam kita meraih sebuah ini cerita panjang, ini ceramah khusus kan. Mungkin ada untuk mengkantor Valentine kita harus bahas masalah-masalah begini ini. Supaya orang tidak ini, ya dari masalah cinta. Wah. Ada manusia itu kalau jatuh cinta karena fisiknya itu ada seperti binatang, hanya pengen urusan dunia seks saja. Kalau jatuh cinta karena akalnya itu seperti cari pegawai saja, istrinya jadi pegawai. Akan nah, tapi kita akan menikah dengan orang yang di situ ada rohnya yang sambung kepada Allah. Ini ada ada pembahasan panjang. Kemudian uh, sebab rasa cinta itu adalah memang rasa di dalam hati. Tidak bisa diterjemahkan, lidah pun hanya bisa berucap, tapi diterjemahkan dengan perilaku. Nah, makanya yang kita cintai harus ada objek. Yang kita cintai ini harus benar. Nah, kalau tidak benar perlu dikontrol akalnya. Ah, pasti hawa nafsu. Ada seorang perempuan ditanya, Neng, pantaskah setelah kita ceritai panjang lebar? Karena dia sudah telanjur gandung sama seorang laki-laki. Sampai bapak ibunya kebisik, kepusingan. Oh, oh, kepusingan. Kok bisa mau anak saya, Buya? Kok bisa mau? Gitu. Saya ajak bicara tentang laki-laki yang baik. Sadar dengan akalnya laki-laki yang baik yang begini yang begini begini begini. enak kalau kamu punya suami seperti ini dia manduk-manduk akhirnya saya jujur Buya mau tanya orang yang kau cintai itu kira-kira pantas tidak menjadi suami yang baik layak tidak untuk menjadi suami yang baik untukmu dia pejam mata secara sampai berkata geleng tidak tahu kan sadar sadar Cuman karena syahwat, karena gara-gara pacaran tuh. Sering dirayu, karena biasa, janji-janji dan seterusnya. Dia bisa geleng kepala. Di saat dia geleng kepala, ibunya senengnya luar biasa. Karena anaknya sudah sadar. Kalau laki-laki itu tidak, tidak pantas. Setelah geleng kepala masih ngomong. ya. tapi kan Allah Maha Kuasa bisa merubah setiap orang kan. masih ini sedang ngomong saya setengah jam, ujung-ujungnya ngomong begitu. Itulah orang sudah pacaran itu sudah buta matanya. Tapi kalau orang cerdas tidak. Saya itu punya tujuan. Saya akan menjadikan dia istriku, bukan untuk main-main. Dia adalah ibu dari bapak anak-anakku. Saya lihat hakikatnya kayak apa. Ah. Dia baik, seorang dan sebagainya. Saya punya kecenderungan, saya terus jalur. Saya jalur yang benar. Nah ini, boleh kecenderungan bukan saya. Ngomong, "Bu ya saya pengen nikah dengan dia." Kita usahain. Kemudian di dalam meraih tujuan itu ada tiga kemungkinan. Kalau kita mengharap sesuatu ada tiga. Yang satu sesuatu yang mungkin untuk dijangkau, kejarlah dia. Yang satu adalah mungkin dijangkau, bayar yang mahal. Kita cari yang tidak. Yang ketiga adalah mustahil. Jangan perjuangan sesuatu yang mustahil. Saya jatuh cinta dengan anaknya raja. Saya melihat di foto sepintas. Anggap saja anaknya Raja Brunei. <laughs> saya jatuh cinta, saya mabuk setiap hari ini. Mikir anaknya Raja Brunei. Ini kan enggak, enggak. Jadi begitulah ada aturan. Maka itu akal berperan di sini. Akal berperan. Baik, itu saja. Jadi bukan sesuatu yang ek, tapi yang menjadi salah adalah jika menindaklanjuti rasa di dalam hati tersebut tanpa dibimbing oleh akal dan syariat, maka itu akan menjadi kebejatan moral. Tidak apa-apa, jadi wajar. Tiba-tiba kenapa kok saya cenderung? Bukan mustahil. terjadi pada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Sayyidina Rasulullah adalah biasa melihat Sayyidah Zainab yang dinikahkan dengan Sayyidina Zaid bin Harithah. Biasa melihat karena dia adalah kerabatnya. Tidak ada perasaan sama sekali dan senyap Akan tapi suatu ketika setelah Sayyidina Zaid dicerai, Allah titipkan hati di titipkan di Rasulullah SAW kecenderungan Tiba-tiba Nabi Muhammad melihat Sayyidah Zainab beda tidak seperti sebelumnya. Karena Allah titipkan di hatinya. Tapi tidak melakukan kebesuman, kebesaran langsung. Ternyata sudah dinikahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya sudah diresmi, sudah diizinkan oleh Allah untuk menikahinya. Jadi wajar kecenderungan melihat siapa saja manusia normal. Kalau sudah tidak ada kecenderungan nggak normal. Tapi ingat kita punya akal, makanya perlu namanya pendidikan. Pendidikan. Baik, itu saja insya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari salah langkah di dalam mengemban atau cinta ini ya. Salah mencintai, salah men, e, menerjemahkan cinta juga bermasalah. Adapun hukuman zina masalah mengerikan di antaranya ada neraka jahanam, di antaranya mohon maaf dia akan dihukum oleh Allah dengan hukuman di tempatnya tersebut dan akan dihinakan. Wah kalau hukumannya banyak kisah Isra Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim berbicara tentang hukuman-hukuman di neraka jahanam yang sangat banyak mungkin kalau harus kita cukuplah itu adalah dosa gede tempatnya di neraka jahanam nyemplung sok neraka jahanam sudah enggak enak apalagi nanti di, ditambah dengan itu semuanya naudzubillah dan dipermalukan di padang mahsyar ini bezina bezina bezina semua orang tahu ini bezina maka dari itu sebelum datang ajal kita siapapun yang pernah berzina tobatlah kepada Allah biar tidak tampak lagi dosa itu ingat Siapapun yang pernah terjerumus dalam zina, segera kembali kepada Allah. Tobat kata ibu minadzambi kemana dambalah. Kalau sudah orang bertobat Allah hapus dosa itu di padang mahsyar tidak akan kelihatan dosa. Di alam barzah tidak kelihatan dosa. Tapi kalau orang masih belum bertobat tetapi menikmati dengan dosa tersebut mati dalam keadaan dia belum tobat akan terlihat dosa-dosa itu nanti di saat di padang mahsyar, di saat di jahanam. Baik ini saja.